Sa'di rahimahullah bab qaulillah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa terjemah sabiqah ala qaulihi ta'ala ini beberapa waktu sebelumnya. Ada firman Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Al-ayah yuqsadu biha syirkul akbar yang ini yang tentang yang surah Al-Baqarah ayat 160 berapa ini? Wa may yu'minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Nah, ini syirik akbar. Syirkun fil mahabbah. Syirik fil mahabbah. Adapun ini nah, terkait dengan syirik asghar seperti yang diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini ya, al-andad membuat tandingan-tandingan untuk Allah itu adalah perbuatan syirik. Bisa syirik besar, akbar, bisa bisa syirik yang halus, yang kecil. Yang di sini disebutkan oleh beliau, akhfa min dabi bin naml ala tim sauda fi zulmatil lail. Itu lebih tersembunyi, lebih halus, lebih samar daripada langkah semut di atas sebuah cadas yang hitam di dalam gelapnya malam. Pulangkah semut tidak ketahuan. Nah, seperti itu halusnya syirik. Tidak terasa kita mengucapkan wallahi wahayatika ya fulan wahayati laula kullaibatu hadha la atana lusus laula tabib fulan laula sa'iq fulan laula dawa fulan nah ini syirik syirik ashar bab ini bab syirik ashar bab yang lalu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi anda dan yuhibbunahum ka itu syirik ashar. Qala, nah di sini ayat yang di sini yang disebutkan oleh beliau at-tarjumah sabiqah ala qaulihi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi anda yuhibbunahum ka hubbillah al-ayah yuqsadu biha syirkul akbar. Sudah Rahman? Abu Abu Khalid sudah. Biar lagi kita. Anu, anak kan, teman-teman. Ingat satu mengeras itu. Qala rahimahullah. Ayat ini Al-ayah yuqtadu biha syirkul akbar. Bi an yuj'ala lillahi niddan fil ibadati wal khuf wal khawf wal raja wa ghairiha minal ibadat. Itu dibuatkan, di mana dibuatkan tandingan-tandingan untuk Allah dalam hal ibadah wal khuf wal khawf wal raja wa ghairiha minal ibadat. Nah, apalagi khuf dan khawf dan raja ini merupakan pilar di antara pilar-pilar ibadah yang harus ketiganya harus ada di dalam peribadatan. Apalagi disebutkan oleh para ulama kita, ibadah itu tatadamman ghayatal hubbi ma'a ghayatal dhulli. Puncak rasa cinta dan puncak rasa kerendahan diri. Itulah ibadah. Makanya di apa terkait dengan ini di apa dalam ayat itu wa minan nas nilai min dunillahi dan itu dikatakan sebagai syirik akbar wa hadhihi tarjuma. Nah, adapun bab ini al muradu biha asyirkul asghar. Yang maksud adalah syirik asghar. Itu disyaratkan dengan perkataan nah penafsiran beliau yang beliau penafsiran yang beliau nukilkan dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan al andad huwa syirk akhfa min dabi bin namas Walaupun itu juga bisa maknanya pada syirik akbar atau juga syirik akbar. Qala kasyirku fil alfaz. Seperti perbuatan-perbuatan syirik dalam hal lafaz, ucapan-ucapan. Kal halaf bi ghairillah, bersumpah demi selain Allah. Nah. Walaupun jujur, walaupun jujur, seperti syahid yang beliau sebutkan dari perkataan Abdullah bin Mas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sanadnya sahih. Nah, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Yaminul ghamus dikatakan yaminul ghamus itu yaghmisu sahibahu ila nar, membenamkan pelakunya ke dalam neraka. Dosa besar, dosa besar. Dosa besar. Tapi bersumpah bi ghairillah sadiqan itu akbar minal minal kabair syirik karena sih perbuatan syirik sekecil apapun syirik itu sekecil apapun syirik itu akbar minal kabair riya riya sumah ini kan mau diantara bagian-bagian syirik yang halus lagi nah apa buktinya gugur amalan yang tercampur dengan riak tersebut, dengan sumah tersebut. Dan diterima oleh Allah. Nah, kita sudah lewat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Amalan soleh itu harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Tidak boleh sumah, tidak boleh riak. Sudah, sudah, itu sudah lewat. Kemudian qala wa kata syiriki bainallahi wa bainal khalqihi fil alfaz. Nah, yang kedua di sini disebutkan seperti menyamakan, menyekutukan, menyandingkan antara Allah dan makhluknya dalam hal lafaz. Seperti kalimat ka laulallahu wa fulan dengan waw ataf Yang ini seringnya tidak menunjukkan tertib. Artinya tidak ada urutan. Berarti menunjukkan persis sama antara maktuf dengan maktuf alaih. Maktuf alaihi itu sebelum waw atof. Sebelum huruf atof. Maktuf itu yang setelah huruf atof. Nah, disamakan. Yang nah. menunjukkan, menandakan juga apa? Sederajat. Mantap ya. Wahada billahi wabika. Ini karena Allah dan karena kamu. Kalau tidak pertolongan Allah, tidak pertolongan kamu, tidak akan berhasil. Nah. Wa ka asya'i wa wuqu'iha li ghairillah. Seperti mengidhafahkan berbagai hal dan terjadinya ya, berbagai hal itu kepada selain Allah. Misal, laulal haris la atana lusus. Kalau tidak ada satpam, kalau tidak ada pengawal, kalau tidak ada penjaga, kalau tidak ada roda malam, la atana lusus. Walau dawa'ul fulani lahalaktu. Kalau nggak ada obat ini, binasa saya mati saya juga walau lahidku fulanin fil maktab al fulani lama hasal kalau saja bukan karena kecerdasan si fulan dalam usaha ini nah, dia tidak berhasil fakullu hada yunafit tauhid nah ini semua merusak tauhid. Bisa merusak secara total apalagi sebagian artinya dia bisa kalau nah, pada kondisi tertentu bisa meruntuhkan betul-betul habis tauhidnya. Nah, tapi bisa juga itu sebagai hal yang merusak, mengotori tauhid, tauhidnya tidak hilang, tidak habis, tapi ternoda, ternoda itu ternoda itu pun, noda itu pun sudah cukup. Nah, bencana bagi orang yang melakukannya. karena Kenapa? Akbar minal kabair. Nah, akbar minal kabair. Ya, mungkin saja nah, dia tidak kekal di neraka. Nah, tidak kekal di neraka. Nah, itu aja bedanya dengan syirik akbar di dunia masih dia dihukumi sebagai muslim hak-haknya sebagai seorang muslim masih diakui meninggal dia masih kita sholatkan nah dapat jatah untuk zakat dapat fai nah. itu masih nah, kalau itu hanya menodai mengotori ketauhidannya jatuh dalam syirik asghar masih dia sebagai muslim nah, nah di akhirat seperti itu. Dia tidak kekal di neraka. Karena itu dosa pelanggaran terhadap hak hak Allah. Rububiyah Allah. Wal wajib, adapun yang wajib an tudafal umur wa wuquha wa naf'ul asbab ila iradatillahi wa ila Allah ibtida'an. Makanya sering kita nah, senantiasa membiasakan diri untuk memuji Allah. Memuji Allah, apakah itu dalam keadaan kita senang? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ataupun dapatkan petaka, risau, sesuatu yang membuat kita risau, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah lah kulli Dan ini masya Allah langkah beratnya, tapi tenang. Kalau kita hitung-hitung, lebih berat mana ujian Rasulullah SAW dibandingkan kita? Beliau ya, setiap ada perkara-perkara yang bahkan membuat tertekan. Alhamdulillah ala kulli Nah, dan menyandarkan manfaat berbagai sebab itu kepada iradatullah. Jadi dahulukan puji Allah. Nah, puji Allah. Nah, ingatkan juga kepada sesama kita dalam juga eh, apa namanya yang memberi pelajaran dan yang menerima pelajaran, yang mengajar dan yang belajar. Kalau para ulama menyebutkan mereka ya, mengingatkan, nah, pujilah Allah yang telah memudahkan Anda mendapatkan guru yang bisa membuat Anda paham, memberikan ya, apa namanya apa petunjuk dan kemudahan sehingga Anda bisa memahami mudah juga untuk bahkan dibantu oleh Allah dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan untuk mengingatkan yang menyampaikan itu nikmat dari Allah Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nah, pujilah Allah. Kadang kita nah, sering kadang-kadang apa namanya ya. Tidak salah memang tapi ahsan memang lebih baik. Ya. Pujilah Allah. Kemudian kalau mau menyampaikan mau jazakumullah khair ya. Nah, ya terserah. Ya. Nah, soalnya juga khawatir lah. hati-hati yang lemah kan kalimat-kalimat seperti itu kadang-kadang ya, mungkin bisa apa namanya bisa menodai mengotori keikhlasan nah ini kita nah, kita semua kita adalah lemah maka nah, kita berhati-hatilah hal-hal yang seperti ini nah, kita yang mungkin ber, kita berharap bahwa kita termasuk yang disebutkan oleh Allah nah ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا itu yang kita berharap Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang ini artinya kalau misalnya hari ini mereka yang memberi makanan ini mereka seperti itu niatnya keadaannya lebih-lebih sesuatu yang lebih mulia kita berharap Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang memang dibantu oleh Allah untuk berbuat ikhlas. Afan, ini anda ada telepon karena balas dulu ya. Kalau rahmat Allah, sandarkanlah itu kepada Allah kepada iradah Allah dan kepada Allah tidak. Jadi ketika itu kita langsung memuji Allah. Nah. Wa martabat sabab Kemudian ingat bersamaan dengan itu tingkatan sebab tersebut dan manfaatnya. Fayaqul lallah laulallah kalau tidak ada Allah summa kada kemudian kalau nggak ada kamu nah, ini kita orang langsung kalau nggak ada Allah kemudian kamu nah, ini semua adalah pertolongan Allah kemudian pertolongan anda ini yang benar bukan dengan dengan dan ini karena pertolongan Allah dan anda ini karena kemurahan Allah dan anda ini yang keliru liya'lam supaya dia ketahui annal asbab marbutatun biqada'illahi wa qadarihi. Supaya dia tahu bahwa sebab akibat itu semuanya terikat dengan qada dan qadar Allah. Betapa banyak sebab-sebab yang sudah diupayakan, dijalankan ternyata tidak berbuah akibat yang diharap diharapkan. Ya, putus. Putus Nah, artinya tidak nyambung, artinya tidak terhubung. Kita mengharapkan seperti ini, kita jalankan sebab-sebabnya, kita kalkulasi, kita perhitungan ini, dijalankan ini ke. Ternyata nggak nyambung, nggak nyampai, nggak terwujud apa yang kita inginkan yang menjadi sebab. Karena itu semua adalah qada dan qadar Allah. Allah mudahkan kita untuk menjalankan sebab itu. Tapi bukan diperintah untuk kita bergantung kepada sebab. Nah ini memang kelemahan kelemahan kita yang seringnya ya nah ini mengotori tauhid kita Qala fala yatimu tauhidul abdi hatta la yuj'ala hatta la yaj'ala lillahi niddan fi qalbihi wa qawlihi wa fi'lihi. Tidak sempurna tauhid seorang hamba sampai dia jadikan tidak menjadikan Allah untuk Allah itu tandingan-tandingan di dalam hatinya karena ini pangkal. Kalau dia mampu untuk bersih membersihkan dia semua unsur yang akan membawa dia membuat tandingan bagi Allah luar biasa. Tidak saluhan-saluhan jasa kulluh. Kalau di dalam hati itu betul-betul bersih, tidak pernah membuat tandingan untuk Allah sama sekali lisannya pun tidak akan pernah terucap Untung ada kamu. Kalau enggak kamu, nah, kalau enggak kena obat ini. Nah. Juga perbuatannya. Nah, ini keterangan dari Syekh. Saya dengan beberapa penjelasan yang sudah kita lewat. Kalau ada dalam urusan syirik akbar, jelas. Ya, ya Untuk bisa baca keterangan lagi para ulama tentang dua ayat surat Saba itu. Qul ladzina za'amtum min dunillah tidak ada di alam ini penguasa, pemilik, pengatur kecuali Allah. Mereka yang diseru itu sama sekali tidak punya nah, kekuasaan. Walaupun sebesar biji zarrah, walaupun sebesar sehalus kulit, setipis kulit ari. Tidak akan mam, mam, tidak punya sama sekali. Apa yang mereka punyai adalah pemberian dari Allah. Itu secara terpisah. Berarti Nabi Muhammad bukan penguasa alam semesta. Habaib apalagi kiai apalagi, ustadz apalagi. Jadi tidak layak untuk ditujukan doa kepada mereka. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam datang kuburan minta syafaat, bukan beliau pemiliknya. Nah, beliau apa, nah, memintakan syafaat itu pun dengan izin Allah. Tidak langsung seperti yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Nah, dengan izin, dengan izin Allah. Beliau nah, juga tidak punya andil. Tidak menciptakan alam ini, mengatur alam ini bersama Allah. Dan tidak pula membantu Allah dalam mengatur alam semesta. Bukan pembantu Allah. Beliau amdud. Hamba yang, diperintah, dilarang, diatur oleh Allah. Kan pembantu Allah. Syafi' nah, ini yang terakhir. Syafi' itu pun kalau dengan izin izin Allah. Baik itu dikatakan oleh para ulama kita dua ayat itu memangkas memutuskan akar-akar kesyirikan yang jadi gantungan kaum musyrikin sampai kiamat sampai kiamat ayat 21 22 atau awalnya kulit alladziina za'amtum min dunillah baik kita lihat masail al-ula tafsir ayat al-baqarah fil andad saya sebutkan kataan Abdullah bin Abbas, An-Nid, Nadir, Masil. Mana-mananya bersama semua. Tandingan-tandingan. Nah, disebutkan oleh Ibn Abbas secara lebih rinci. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم أصغر نعم Para sahabat menam radhiyallahu anhum itu mereka menafsirkan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan syirik akbar bahwa itu juga meliputi syirik ashar. Ya, berlaku juga untuk syirik syirik ashar. Di dalam ayat itu fala taj'alulillahi andadan wa antum ta'lamun. Apalagi ayat sebelumnya tentang rububiyah Allah rububiyah Allah. Nah, kalimat-kalimat yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu an dalam dalam riwayat Abu Hatim ini, Ibnu Abi Hatim ini semua bentuk penyetaraan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tasbih atau mengangkat derajat makhluknya tanding dengan Allah dalam rububiyah. Melanggar rububiyah, rububiyah Allah menyamakan mereka dengan dengan Allah. Ya. Nah, Apalagi dalam kalimat, beberapa kalimat yang disebutkan di sini, kalimat Masya Allah wa itu jelas sekali. Bahwa Rasulullah SAW menafsirkan, nanti kita lewat dalam pembahasan ini. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Langsung beliau tanya, Aja'altani lillahi niddan. Apa kamu mau menjadikan saya tandingan bagi Allah? Bal, Masya Allah, kul Masya Allah wahda. Masya Allah wahda. Tidak bisa disandingkan ini kehendak kita dengan kehendak Allah. Kehendak kita di bawah kehendak kehendak Allah. Kita menghendaki sesuatu, kalau tidak jadi, tidak akan. Nah, itu yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Dengan apa ana lupa ana teksnya kira beliau menyebutkan kul nah, ma masya Allahu kana wa in lam asya. Wa ma lam yasha lam yakun wa in asya apa yang dikendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Masya Allah kan? Walaupun saya tidak mengendaki. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Walaupun saya menghendaki. Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Kalimatnya seperti itulah maknanya intinya itu. Baik. <clears throat> Qala Ini ya, dalam hal ini hal yang seperti ini mereka maksudkan bukan untuk fonis. Nah, takyin bahwa kamu musyrikun akbar atau musyrik. Tidak. Ini maksudkan mereka masukkan itu sebagai artinya untuk sebagai dalam dalam hukum secara umum. Nah, bahwa perkataan ini termasuk seperti kalimat apa? Nah, termasuk dalam hal ini juga apa yang disebutkan oleh Allah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa itu dua ayat dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa dua ayat. Yang satu mungkin 100, ayat 116, yang satu lagi ayat 46 atau berapa. Nah, itu Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik, iya. Karena kalimat an dengan yushraka fi'il mudhari ini bisa ditakwil menjadi masdar kata mereka. Ya. Jadi makna ayat itu la innallaha la yaghfiru isyrakan di Perbuatan syirik. Nah, nakira fi siyaqin an-nahi an siyaqin nafi itu meliputi perkara yang umum. Nah, berarti apa? Dosa-dosa syirik yang besar dan yang kecil itu tidak akan diampuni oleh Allah. Syekh Muhammad bin Salim Taimin menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah syarat dalam masalah ini dan pada satu nah pernah beliau mengatakan syirik akbar itu syirik akbar saja syirik atau akbar diampuni dalam pembahasan yang lain beliau menyebutkan semua nah, apalagi kalau kita lihat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka yang melakukan perbuatan syirik asgar itu dilepaskan oleh diserahkan oleh Allah kepada nah dia dengan amalannya itu dengan kesyirikan kesyirikannya nah, nah walaupun para ulama sudah menjelaskan bahwa syirik asgar pelakunya tidak kekal di neraka tidak kekal di neraka baik Asalita <clears throat> annal halifa bi ghairillahi syirkun. Bersumpah demi selain Allah itu adalah perbuatan syirik bagaimana hadis Abdullah Anam Abdullah bin Umar. Nah, man halafa bi ghairillahi faqad kafar atau asyrak. <clears throat> nah, الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا Nah, ketika seorang itu bersumpah demi selain Allah tapi jujur, bahwa akbar <clears throat> itu dosanya lebih besar. Demi Syekh Fulan, demi Nabi Fulan, demi Jibril, jujur tapi Nah, itu lebih besar dosanya minal yaminil khamus Lebih besar dosanya daripada yamin al khamus Sumpah palsu. Sumpah palsu itu sumpah yang enggak jujur. Nah, sumpah yang enggak jujur. Ya wallahi, wallahi, wallahi. Sumpah berapa kali? Seribu kali wallah. Nah, seribu kali wallah. pada cuma ucapan satu. Tapi dusta. Nah, Baik. Al-khamisah al-farqu bainal waw wa thumma fil lafzi. Ini pembahasannya dalam pelajaran nahwu. Ya, waw itu nah mutlaqul jama' biduni tartib. Kalau thumma itu nah makna di antara makna-maknanya yufidu tartib, menunjukkan ada urutan bahwa antara yang yang satu yang sebelum thumma dengan yang yang sesudah summa itu berbeda kedudukannya. Berbeda nah kedudukannya imma dalam hal mungkin e, waktu, derajat, tingkatan. Kalau wow ini nah seringnya sama kedudukannya. Nah, bahwa antara yang sebelum ataf dengan sesudah ataf itu sederajat bisa jadi yang setelah huruf ataf itu bagian dari yang sebelum huruf atau. Nah, bisa jadi yang setelah eh, huruf atau itu umum, bisa jadi yang sebelumnya khusus atau sebaliknya, yang sebelum huruf atau itu umum, yang setelahnya itu khusus. Yang terakhir ini contohnya iya karena bulu wa iya karena sain. Nah, setelah wow atau itu lebih khusus Sebelum atau sebelum huruf atau itu lebih umum karena ibadah itu mencakup isti'anah. Ya, isti'anah itu bagian dari ibadah. Nah. Wallahu a'lam Sambung. Lanjut apa? Bab asani wal arba'un. Bab ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billah. Apa yang sekarang ini kan? Kalau di anu seringnya apa kalimat-kalimat yang menunjukkan biar saya disambar geledek, nah, pokoknya saya tidak buat gitu, sumpahnya gitu. Ada yang sampai pada tingkatan saya Yahudi kalau saya berbuat seperti itu. Murtad, ucapan-ucapan menunjukkan bahwa dia berani murtad kalau dia. Nah, Disumpah, disuruh diminta bersumpah demi Allah, tidak cukup, tidak merasa cukup. Nah, pakai sumpah pocongan, apalagi nah, sumpah dengan itu ucapan apa? Biar disambar petir, nah, seperti itu misalnya. Nah itu sumpah-sumpah yang gak, kan nggak demi Allah. Nah, atau disumpah. Nah, padahal fungsinya kan untuk mentauhid. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum. Jangan bersumpah demi bapak-bapak moyang kamu. Man halafa billahi falyasduq. Siapa yang bersumpah demi Allah hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billah falyardha. Nah, siapa yang disumpahi untuknya artinya si A sama si B. Nah, si B minta kepada si A untuk bersumpah demi Allah Nah, si A yang sudah bersumpah demi Allah, maka si B yang diminta bersumpah dimintai yang meminta si A bersumpah demi Allah ini tadi harus ri, ridha. Dia sudah selesai, selesai. Wa man lam yarda falaysa min Allah. Disahihkan oleh Syarbani. Siapa yang tidak riba berarti dia bukan bagian dari Allah. Dalam bertikai misalnya, tahu dia kasih urusan dia bisa. Al-bayyina al mudda'i, al-yamin 'ala man ankar bukti bagi orang yang penuntut. Wah ini si A sama si B tengkar, ribut. Ini tanah saya, ini bukan, ini punya saya, bukan, ini enggak, ini punya. Ini satu, dah dimajukan kepada, nah dimintalah mungkin ustadz yang minta atau orang yang dianggap akil hakim oleh mereka diminta menyelesaikan. Si A ditunjukkan bukti ini bukti buktinya enggak itu pun nah, enggak enggak punya bukti subhanallah buktinya kelingcut hilang atau apa tapi dia yakin itu punya dia Dah? Nggak punya dia, nggak bisa dia menunjukkan bukti. Si B diminta bersumpah, bersumpah demi Allah bahwa itu memang bukan punya dia atau memang bukan punya si A. Si ini maka dua belah A ini, dua belah si A ini harus riba. Selesai urusannya. Dia nggak jujur bersumpah demi Allah, ya itu memang punya saya padahal bukan urusan dia dengan Allah selesai. Enggak ada urusan kita lagi. Dia jujur mau enggak. Terjadi di zaman sahabat seperti itu. Ya Rasulullah, kalau dia bersumpah demi Allah, nah hilang hak saya. Urusan dia. Sudah. Bertikai mereka. Di antara para sahabat kan namanya ini bukan maksum. Terjadi persilangan sengketa, perselisihan. Ya salah. Kita juga bertengkar juga ya. Nah, tengkar itu sudah. Ya Rasulullah, orang ini al bayina al mudda'i al yamin alam menangkap dia nggak punya bukti nggak punya bukti mau menuntut dia dia sudah bersumpah selesai urusan selesai urusan tidak ada lagi oh, ini orang ini urusan itu nama kita yang jadi kena kenapa kita hibahi dia nah kan celaka kita nah, mendingan sudah selesai selesai biarlah udah Makanya di dalam <laughs> masalah konteks hubungan dengan ini kita diingatkan oleh para ulama. Kun khairai ibni Adam. Jadilah yang terbaik dari dua ya khairai ibni ibni Adam. Jadi yang terbaik di antara dua putra Adam. Nah, siapa yang mengatakan inni uridu an tabu abi ismi wa ismik saya ingin kamu kembali membawa dosa kamu dan dosa saya dan dosa kamu. Ini para sahabat pun, para ulama kita pun mengingatkan. Kun mazluman, wala takun zaliman. Jadilah orang yang terbalimi. Ya, kalau memang harus terjadi pilihan seperti itu, biarlah jadi orang yang terbalimi. Jangan jadi orang yang menzalimi. Tapi nggak sabar kita. <laughs> ya, nggak sabar kita. Subhanallah, Nah, ini yang nah, padahal enak sebetulnya. Jadi orang yang terzalim itu ya enak betul. Kenapa? Ya, mau apa harta kita, kehormatan kita? Ya, semoga doakan semoga dia memperbanyak bahal, memperbanyak amalannya. Kenapa? Pahalanya kan buat kita. Pahalanya kan buat kita. Tapi kita juga jangan nah, jangan lengah ya. ya. Nah, nah ini juga buat para dan sekaligus juga lah. Nah, para abah kita diperintahkan oleh Allah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita masing-masing dari neraka Allah. Tundukkan diri diri kita untuk taat kepada kepada Allah. Kan itu maksudnya kan? Ku anfusakum diri kamu sendiri lebih dahulu takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kemudian ahlikum keluarga kamu. Periksa keadaan rumah kita masing-masing. Apa yang dilakukan istri kita? Kalau kita takwa kepada Allah, Allah bimbing. Begitu juga para umat, para istri. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah berikan mereka basirah, Quran yang akan membuat mereka peka melihat apa yang terjadi pada suaminya. Ya, kita sudah lewat dalam ad-da'wah dawa. Ketika seorang istri pulang-pulang marah, ittaqillah, apa yang kamu perbuat? Dosa apa yang kamu lakukan? Paham? Ini saya nah, dia dicolek orang di jalan dicolek orang di jalan. Ini apa sih ada sebab, ada dosa ini. Siapa yang melakukan di Makanya dia ingat datang kepada suaminya. Istaqillah, apa yang kamu lakukan di luar? Para ummahat takwa kepada Allah. Kesempatan mereka begitu besar untuk terjaga Membersihkan matanya sehingga agar agar Allah bersihkan pula mata hati mereka, batin mereka sehingga melihat waspada muncul dalam keadaan dia mereka punya firasat mudah-mudahan Allah berikan firasatnya kan sayangnya mereka kepada Allah suami mereka untuk mengingatkan ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya sehingga mereka bisa mengingatkan begitu juga para nah para abah ya takwa kepada Allah sehingga menangkap ada apa dunia yang terjadi dan apa di dalam rumahnya Sehingga segera bisa ter terdeteksi, bisa mudah untuk segera di, diperbaiki. Nah, tidak nunggu perbaikan dari luar. Nah, itu kita nah, ya, kita berlindung kepada Allah. Apalagi antum memiliki apa kelebihan sifat misalnya apa namanya punya lebih lembut. mereka yang diberikan kelembutan di dalam rumah tangganya itu berarti rumah tangga itu diberkahi oleh Allah diberkahi oleh Allah. Maka ya, pertebal tingkatkan lagi ketakwaan kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah semampunya. Jauhi larangan-larangan Allah. Bukan semampunya lagi, tidak ada. Memang harus. Suka atau tidak suka, larangan-larangan Allah itu harus kita jauhi. Nah ini yang mungkin bisa anda tambahkan matanya yang kita baca sedikit insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah kalau mungkin besok, besok ada tausiah, biasanya besok libur. Nanti nggak tahu nanti bertiga, nanti ada nanti berapa ustad. Kita minta untuk tausiah. Kalau memungkinkan, Ustaz Fauzan biar jadwalnya malam besok misi. Nah, wallahu a'lam Ini dulu yang mungkin bisa kita membaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.